Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandagi sebagai Katini, Aris sebagai Kewarta, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Lanti sebagai Laksmi, Agus sebagai Kitarmat dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, tentang Kewarta yang berlari menuju tempat Ki Gembang. Tetapi ketika di tengah perjalanan, saat ia melewati rimbunan pohon-pohon bambu, tiba-tiba saja muncul sesosok bayangan menghadangnya. Orang yang menghadang itu rupanya telah mengenal Kewarta. Setelah bicara beberapa saat, wanita bercadar ini pun segera membuka penutup wajahnya. Kau, kau Candala Gati, Apakah aku tidak salah terka bahwa kau Candalagati? Tidak, kau tidak salah terka. Aku memang Candalagati. Kemana saja kau selama ini, Lagati? Bukankah dulu kau pernah berjanji untuk menghancurkan Ki Gempang bersama-sama? Iya, aku memang bersalah padamu, Kiwarta. Tapi sungguh kepergianku waktu itu sebenarnya mendadak sekali. Aku pergi ke kaki Gunung Salak. Di sana aku kembali mendalami ilmu kanuragan bersama Katini. Katini? Iya. Jadi kau pergi bersama dia? Di mana sekarang Katini berada? aku di sini Kewarta. Oh, <laughs> kelihatannya ilmu kanuragan kalian semakin hebat saja. Hei, itu hanya dugaanmu saja Kewarta. Kami biasa-biasa saja seperti dulu. Uh, kapan istrimu diculik oleh anak buahnya Ki Gempang? Tadi pagi. Semula aku tidak menduga kalau hal ini bakal terjadi. Karena waktu itu aku berada di rumah pamanku. Tapi sekarang, oh, uh, eh, Katini, Candalagati, sekarang juga aku harus ke sana. Sebaiknya kau tenang saja di tempatmu, Ki Warta. Biar aku bersama Katini yang menyelamatkan istrimu. Tidak, aku tidak mau berdiam diri. Sekalipun aku tidak mempunyai kepandian apa-apa, aku harus ikut dengan kalian kalau memang kalian ingin menyelamatkan istriku. Tapi ini sangat berbahaya sekali, Ki Warta. Orang-orangnya Ki Gempang cukup hebat. Aku khawatir kau akan mendapat kesulitan berat. Sebaiknya kau turuti saja saran Candalagati. Kau tidak perlu khawatir. Kami akan berusaha menyelamatkan istrimu. Tidak, biar bagaimana aku harus ikut dengan kalian. Kalau kalian merasa keberatan denganku, sebaiknya kalian tidak perlu menyelamatkan istriku. Biarlah aku sendiri yang akan mendobrak tempat Ki Gempar. Hmm, Kewarta benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Padahal ini akan sangat berbahaya sekali. Uh, bagaimana menurutmu, Legati? Ya, baiklah. Tapi ingat kau harus berhati-hati menjaga dirimu, Kewarta. Aku akan selalu waspada. Ayolah kalau begitu. Ketiganya pun segera memasuki perbatasan desa Tamyang. Sekalipun Candalagati merasa berat dengan Kuarta, tetapi dengan terpaksa ia pun mengajaknya. Sementara itu, Prabu Purbaya dan Cempaka telah sampai di pondok Kitarmat. Melihat kedatangan anaknya, Kitarmat segera berlari memeluk anaknya. Oh, kau selamat anakku. Bagaimana dengan keadaan dirimu? Ah, saya tidak apa-apa, Ayah. Keadaan saya baik-baik saja. Oh, syukurlah. Ah, siapakah mereka? Mereka lah yang telah menyelamatkan saya, Ayah. Hmm, iya. Tuan iya. Purbaya, Nona Cempaka, kenalkan, ini ayah saya. Nama saya Purbaya, Pak. Dan ini istri saya Cempaka. Oh, silakan, silakan. Ayo Tuan Purbaya, ayo Nona Cempaka. Prabu Purbaya dan Cempaka kemudian duduk di atas balai-balai bambu yang berada di halaman depan Pondok Kitarmat. Mereka pun kemudian menceritakan apa yang telah dialami oleh Laksmi. Ah, saya sangat berterima kasih sekali pada Tuan dan Nona yang telah menyelamatkan anak saya. Ih, Gempang memang orang kejam. Saya pikir setelah sekian lama tidak bertemu dengan mereka, kami akan hidup tenang. Tapi ternyata tidak. Mereka masih saja mengincar kami. Ah, untunglah Tuan dan Nona telah menyelamatkan anak saya. Kalau tidak, Mungkin dia akan diperlakukan seenaknya oleh Ki Gempang. Oh, apakah Bapak pun pernah dianiaya oleh Ki Gempang? Ah, Bapak memang salah satu korban kekejamannya. Dulu, beberapa tahun yang lalu, Bapak pernah tinggal di desa Tambiang itu. Tapi setelah dianiaya Ki Gempang, Bapak dan anak Bapak kemudian pindah ke desa Kendang ini. Di sini sebenarnya cukup aman. Ah, tapi entahlah, setelah Ki Gempang mengetahui kami berada di desa ini, kemungkinan besar dia pasti akan mencari kami, terutama mencari Laksmi. Uh, saya jadi penasaran dengan orang yang bernama Ki Gempang itu. Macam apa sebenarnya orang itu? Tindakannya seolah-olah sudah mirip seorang raja saja. Uh, ayah, bagaimana dengan Kakang Koharta? Apakah dia sudah kembali? Uh, iya, iya. Aku sampai lupa. Suamimu tadi menyusulmu ke tempat Ki Gempang. Ketika Japra mengabarkan bahwa kau diculik oleh anak-anak buahnya Ki Gempang. Oh, Kakang Kuwarta, ah, kenapa ayah tadi tidak berusaha mencegahnya? Aku sudah mencegahnya, Laksmi. Tapi dia tetap bersikeras untuk menyusulmu. Katanya, dia akan mendobrak rumah Ki Gempang. Oh, ayah, Kakang Kuwarta pasti akan mendapat bahaya. Kita harus memberitahukan kawan-kawannya, Ayah. Kakangku Harta harus dibantu. Dia tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Maaf, kalau boleh saya turut campur. Apakah suamimu pergi ke tempat Ki Gempang, Laksmi? Iya, Tuan Purbaya. Tempat Ki Gempang cukup berbahaya. Ki Gempang mempunyai banyak anak buah. Saya khawatir suami saya akan celaka jika sampai melawan mereka. Dinda Cempaka, Bagaimana kalau kita ke desa Tam yang menolong suami Laksmi? Ayolah, Kanda. Suami Laksmi memang harus dibantu. Kasihan Laksmi kalau suaminya sampai celaka akibat ulah orang-orangnya Ki Gempa. Uh, Laksmi, sebaiknya kau tidak perlu memberitahukan kawan-kawan suamimu. Biarlah masalah suamimu ini kami yang akan menyelamatkannya. Uh, tapi Tuhan, kalau Tuhan hanya berdua saja, Tuhan bisa celaka. Ki Gempang mempunyai anak perlu mengkhawatirkan kami. Kami bisa menjaga diri. Iya. Berdoa sajalah Laksmi. Semoga suamimu dalam keadaan baik-baik. Iya. Baiklah. Aku begitu merepotkan kalian saja. Ah, tidak apa-apa. Menolong sesama bagi kami adalah suatu perbuatan yang baik. Ah, Kanda Purbaya. Iya. Ayolah kita berangkat. Jadi, kalian akan berangkat sekarang juga. Iya, Pak. Kami akan berangkat secepatnya agar suaminya Laksmi bisa segera diselamatkan. Ah, iya, kalau begitu, berhati-hatilah. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan kalian ini. Iya, Pak. Ayo, Dinda Cempaka. Ah, mari, Pak. Laksmi. Iya, Nona Cempaka. Prabu Purbaya dan Cempaka pun segera memacu kudanya menuju desa Tamyang. Sementara itu, Matahari telah menepi di langit barat. Cahayanya semakin redup di telan senja. Ketika malam telah tiba, Candala Gati, Katini dan Kuarta telah berada tak jauh dari pagar rumah Ki Gempang. Mereka nampak mengintai dari balik semak-semak belukar yang gelap. Hmm, suasana tempat ini kelihatan tidak berubah. Bedanya hanya penjagaannya lebih ketat dibanding beberapa tahun yang lalu. Iya. Kelihatannya kita akan sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam pagar itu, Lagat. Kita tunggu saja kesempatan yang baik. Setelah itu, baru kita menerobos secara diam-diam. Hmm. Aku sudah tidak sabar ingin segera masuk ke dalam rumah itu, Lagat. Aku begitu mencemaskan sekali keadaan Laksmi. Tenanglah, Kawarta. Bertindak ceroboh sama saja menyerahkan diri secara sia-sia. Kau lihat itu, penjagaan rumah ini cukup ketat. Kalau kita tidak hati-hati, bukan hanya Laksmi yang akan celaka, tetapi kita pun akan celaka. Kalian tunggulah di sini. Aku akan melompat ke atas pohon itu. Aku mau lihat bagaimana suasana di dalam sana. Iyalah, Kati. Hati-hatilah kau. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh dalam sekejap, Dalagati pun sudah berada di atas pohon mundu. Matanya nampak menyapu suasana di dalam pagar itu. Setelah beberapa saat menatap dengan tajam, Gandalagati pun segera menarik nafas panjang. <sighs> Benar-benar manusia pengecut. Penjagaan rumah itu kelihatan begitu tua yang baru keluar dari dalam rumah besar itu adalah Ki Gempang. Candala Gati kelihatan sangat geram sekali melihatnya. Matanya terus menatap tajam suasana di halaman rumah itu. Laki-laki keparat itu kelihatan semakin tua saja. Tapi gaya dan tingkahnya seperti tidak berubah. Aku semakin muak saja melihatnya. Gempang, gempang. Tunggulah saatnya sebentar lagi kau akan hancur olehku. Rasanya Bagaimana Lagati? Oh, suasana di dalam sana kelihatan cukup ketat. Tapi kita tidak perlu khawatir. Aku yakin kita dapat menerobosnya dengan mudah. Kulihat Ki Gempang pun berada di halaman rumahnya. Ki Gempang berada di halaman rumahnya? Iya. Aneh. Biasanya kalau dia sedang bersama wanita, dia tak akan keluar rumahnya. Aku jadi sangat kalau Laksmi berada di sini? Tidak mungkin kalau Laksmi tidak berada di rumah itu. Temanku Japra melihatnya dengan jelas bahwa Laksmi dibawa oleh anak-anak buahnya Ki Gempang. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Lagati, kau lihat itu. Dua orang anak buahnya Ki Gempang sepertinya akan pergi. Eh, bagaimana kalau kita sergap saja mereka? Kemudian kita cari tahu kebenarannya. Iya, aku rasa itu baik. Uh, Kuarta, kau tunggulah di sini. Aku bersama Katini akan menyergap kedua orang itu. Biar kutanya dengan paksa, apakah benar Laksmi ada di dalam rumah itu? Iya, iya, tapi jangan terlalu lama. Kau tidak perlu khawatir. Yang penting, jangan kemana-mana atau bertindak gegabah. Kekuatan mereka cukup banyak. Kau mengerti? Uh, iya, iya baik. Ayo Katini. Candala dan Katini pun segera melompat meninggalkan Kuarta sendirian di tempat itu. Sementara dua orang anak buah Ki Gempang sudah meninggalkan pagar itu dengan menunggang kuda. kata nih, mumpung mereka belum terlalu jauh. Iya. aku jadi ragu-ragu. Apa benar Laksmi tidak ada di rumah Ki Gempang? Iya. Jangan-jangan bukan anak-anak buahnya Ki Gempang yang menculik Laksmi. Ah, celaka kalau begitu. Apa yang harus kulakukan seandainya yang membawa Laksmi bukan anak-anak buahnya Ki Gempang? Tapi, ah, baiklah akan kutunggu dulu kabar dari Candalagati dan Kartini yang akan menyergap dua orang anak buah Ki Gempang itu. Ah, untung saja ada mereka berdua. Kalau tidak, mungkin aku sudah menerobos masuk ke dalam rumah itu. Dan entah apa jadinya kalau Ki Gempang berhasil menangkapku. menyimpang dari atas pohon. Kelihatannya keduanya belum berniat untuk menyergap dua orang itu. Tapi setelah beberapa saat kemudian... Katini, ayo kita cegat mereka sebelum mengetuk pondok itu. Jangan kita biarkan kedua anak buah Ki Gempang itu menyakiti orang lemah. Ayo! Kartini dan Candalagati segera melompat dengan gesitnya. Kemudian keduanya segera berdiri di hadapan dua orang berkuda ini. Dua anak buah Ki Gempang ini kelihatan terkejut sekali begitu melihat dua orang wanita cantik sudah berdiri di hadapannya. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dilakukan Kartini dan Candalagati terhadap dua orang anak buah Ki Gempang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.